Kita akan memasuki pembahasan yang kedua di dalam buku ini yaitu tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Tentang keimanan terhadap takdir. Namun sebelumnya ada sedikit pembahasan tersisa dari pertemuan yang lalu tentang landasan beragama. Kita sempurnakan pembahasan yang tersisa dari pertemuan yang lalu. Dan kita ringkas sedikit dari awal ucapan Imam Ahmad. Beliau rahimahullah taala berkata, "Usul sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal وسلم bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah kata beliau prinsip sunnah atau prinsip agama menurut kami adalah berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan meneladani mereka serta meninggalkan bid'ah karena setiap bid'ah itu sesat inilah landasan beragama setiap muslim yaitu mengikuti ajaran para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maksud beliau adalah di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah kita harus mengikuti pemahaman sahabat. Sebab Al-Quran dan Sunnah diturunkan kepada mereka dengan bahasa mereka dan pada kejadian-kejadian yang terjadi di tengah-tengah mereka maka mereka lebih tahu. Mereka lebih tahu tentang makna Al-Quran dan Sunnah. Bersamaan dengan itu juga, Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk mengikuti para sahabat. Inilah landasan beragama dan meninggalkan semua yang baru di dalam agama. Semua yang baru dalam agama itu namanya bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. وترك الخصومات khusumat مع أصحاب ma'a ashabil ahwa والجدال والخصومات في wal demikian pula termasuk prinsip agama kata beliau meninggalkan permusuhan atau perpecahan serta tidak duduk bersama orang-orang yang sesat ini juga termasuk prinsip keselamatan di dalam agama. Jangan berpecah belah dan jangan ikut-ikutan terhadap orang yang berpecah belah tersebut. Siapa yang beliau maksudkan jemaah sekalian dengan orang-orang yang berpecah belah? Kata beliau, mereka itu adalah ashabul ahwa, para pengikut hawa nafsu. Maksudnya mereka tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman sahabat. Itulah yang disebut dengan orang-orang yang berpecah belah. Jadi jemaah sekalian, yang dimaksud berpecah belah dalam agama apabila seseorang mengikuti ajaran selain Al-Quran dan Sunnah yang sesuai dengan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Itu yang dimaksud dengan berpecah belah. Jadi yang dimaksud dengan bersatu dalam Islam bukan sekedar kita ngumpul bareng, bukan. Bukan itu persatuan. Persatuan itu adalah mengikuti kebenaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Waqtasimu bihablillahi jami'an wa tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Perhatikanlah ayat ini jemaah sekalian. Allah menyatakan, berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah. Jadi kita disuruh bersatu. Tapi bukan sembarang persatuan, namun persatuan dengan tali Allah. Jadi bukan sekedar kita ngumpul bareng bukan, tapi bersatu dengan tali Allah. Apa tali Allah? Ajaran Allah yang tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang namanya persatuan. Maka siapa yang mengikuti selain itu berarti dia telah memecah belah agama. Kemudian beliau juga menyebutkan prinsip keselamatan dalam beragama adalah meninggalkan perdebatan, bantah-bantahan, dan permusuhan di dalam agama. Jadi ini tercela. Suka berdebat, suka berbantah-bantahan, bermusuh-musuhan dalam mendiskusikan agama ini adalah tercela dan termasuk pintu kesesatan. Maksudnya apa jemaah sekalian? Kalau sudah jelas bagi kita ayatnya, hadisnya, disertai dengan penjelasan ulama ahlu sunnah wal jamaah nggak boleh kita bantah ini bahaya sekali bisa menjerumuskan kita pada kesesatan iya dan juga kita nggak boleh terlibat dengan majelis seperti ini majelis yang tidak mau menerima ayat tidak mau tunduk kepada hadis selalu ada saja bantahan naudzubillah ini adalah sebab kesesatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'dahu dan kanu alaih illa utul jadal." Tidak tersesat satu kaum setelah mereka mendapatkan hidayah kecuali karena mereka suka berdebat. Iya. Kemudian kata beliau, "Was sunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Adapun sunnah menurut kami adalah peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua ucapan beliau, perbuatan beliau, petunjuk-petunjuk beliau itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasunnatu tufassirul Quran. Dan sunnah itu menafsirkan Al-Quran wahya dalailul Quran dan sunnah itu merupakan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Maksudnya jemaah sekalian, kita di dalam memahami Al-Quran tidak mungkin kita bisa memahami dengan baik sampai kita melihat kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah tugaskan bukan sekedar menyampaikan Al-Qur'an tetapi juga menafsirkan Al-Qur'an. Maka pada hakikatnya semua ucapan beliau dan perbuatan beliau yang terdapat dalam sunnah itu adalah penafsiran terhadap Al-Quran. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat An-Nahl ayat ke-44 wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad az-zikr Al-Qur'an agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan untuk mereka jadi inilah tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Al-Qur'an dengan apa beliau jelaskan dengan sunnah beliau. Oleh karena itu, dalam surat An-Nisa ayat ke-59, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengembalikan urusan kepada Allah dan Rasul, yaitu kepada Al-Qur'an dan sunnah apabila kita berbeda pendapat. Kata Allah, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Apabila kalian berbeda pendapat di dalam satu permasalahan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Maksudnya kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, ini termasuk prinsip ahlu sunnah di dalam beragama. Tidak hanya mengambil Al-Quran, tetapi juga mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada sebagian kelompok-kelompok yang menyimpang mereka hanya mau mengikuti Al-Quran Sedangkan yang terdapat di dalam hadis Mereka tidak mau mengikutinya Atau mereka hanya memilih-milih Kalau Al-Quran mereka ikut semuanya Kalau hadis mereka hanya ikut sebagian Dan mereka mengira Ada ayat-ayat Al-Quran Yang bertentangan dengan hadis Padahal hadis itu yang menafsirkan Al-Quran dan jemaah sekalian selamanya tidak mungkin terjadi pertentangan antara Al-Quran dan As-Sunnah nggak mungkin mustahil tidak mungkin terjadi sebagaimana antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam Al-Quran tidak mungkin bertentangan demikian pula antara Al-Quran dan Sunnah itu tidak mungkin bertentangan selama-lamanya. Demikian pula antara hadis sahih dengan hadis sahih tidak akan mungkin bertentangan. Kalau kita lihat bertentangan, maka sebenarnya tidak bertentangan. Hanya kita yang belum memahami dengan baik. Hanya kita yang belum memahami dengan baik. Iya. Jadi nggak mungkin selamanya Al-Quran dan Sunnah itu saling bertentangan. Jangankan antara Al-Quran dan Sunnah, dengan akal sehat pun nggak akan mungkin bertentangan. Kalau akal seseorang itu masih sehat, kalau akal seseorang masih sehat, nggak mungkin bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita dapati kayaknya ini ada ayat atau ada hadis yang nggak masuk akal, maka itu perlu kita periksa lagi akal kita. Jangan-jangan sudah nggak sehat. Iya. Kalau al kalau akal kita sehat, tidak mungkin selamanya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah itu kedua-duanya datang dari Allah. Gak mungkin bertentangan. Sebagaimana akal kita Allah ciptakan untuk memahami Al-Quran, memahami penjelasan para ulama Nggak mungkin kemudian kalau akal kita masih sehat, lalu tidak bisa memahami dengan baik terhadap Al-Quran dan Sunnah tersebut. Iya. Oleh karena itu, Allah perintahkan kepada kita, kalau kita berbeda pendapat dalam satu urusan, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan kepada Al-Quran saja, tetapi kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebab Sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Iya. Dan jemaah sekalian, kita nggak mungkin selamanya bisa mengamalkan Al-Quran tanpa merujuk kepada sunnah. Contohnya perintah melakukan sholat. Perintah melakukan sholat begitu banyak di dalam Al-Quran. Tetapi di dalam Al-Quran tidak ada perincian bagaimana cara sholat. Ya. Cara bertakbir saja, bagaimana mengangkat tangan, posisinya seperti apa, itu tidak ada dalam Al-Quran. Kemudian apa yang kita baca setelah itu, dan seterusnya sampai salam. Tidak ada rinciannya di dalam Al-Quran. Bagaimana caranya kita sholat? Kalau kita tidak merujuk kepada sunnah. Iya. Jadi, as-sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Bahkan kata para ulama, Al-Quran ahwaju ila sunnah minas sunnati ilal Quran. Sebenarnya Al-Quran itu lebih membutuhkan as-sunnah daripada sunnah kepada Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam as-sunnah itu lebih terperinci. Dan as-sunnah itu tugasnya adalah menafsirkan Al-Quran. Iya. Kemudian beliau berkata, "Walaysa fi sunnati qiyasun, wala tudrabu lahul amsal." wala tudrabu lahal amsal wala tudraku bil uqul wal ahwa innama al ittiba wa tarkul hawa ini bagian akhir dari penjelasan landasan beragama kata beliau tidak ada dalam sunnah itu kias tidak boleh pula diberikan permisalan dan juga tidak akan diketahui dengan akal tidak pula dengan hawa nafsu. Hanyalah dapat dilakukan dengan cara ittiba meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan hawa nafsu. Ya. Jemaah sekalian, kata Imam Ahmad rahimahullah, tidak ada kias di dalam as-sunnah. Maksud beliau adalah tidak ada kias yang batil tidak ada kias yang batil. Iya. Tidak pula tidak pula boleh diberikan permisalan. Maknanya adalah tidak boleh kita menghukumi sesuatu hanya berdasarkan permisalan dan akal kita tanpa merujuk kepada sunnah yang sebenarnya. Iya. Dan ulama menjelaskan kias di dalam Islam adalah kias yang harus memenuhi syarat. Sebagaimana jelaskan para ulama, kias yang dibolehkan itu apabila ada ilah yang sama. Para ulama mengatakan kias itu adalah taswiyatu aslin bi far'in li'illatin jami'atin bainahuma atau taswiyatu far'in bi aslin fi hukmin li'illatin jami'atin bainahuma penyamaan antara cabang hukum dengan asalnya di dalam penghukuman karena adanya sebab yang menyatukan di antara keduanya ini kias yang benar kalau tidak ada ilah yang sama, maka itu bukan kias yang benar. Ini yang ditolak oleh Imam Ahmad rahimahullah. Hanya berdasarkan akal-akalan belaka, tidak berdasarkan kias yang benar. Sebagai contoh jemaah sekalian, para ulama mengkiaskan mata uang yang kita gunakan sekarang dengan emas dan perak di dalam zakat demikian pula di dalam riba jadi dahulu di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada rupiah tidak ada dolar tidak ada mata uang mata uang yang sekarang ini yang ada dahulu adalah emas dan perak tetapi para ulama mengkiaskan mata uang yang kita gunakan sekarang dengan emas dan perak. Dalam zakat juga dalam masalah riba. Ya. Kenapa jemaah sekalian? Karena keduanya memiliki kesamaan. Apa kesamaannya? Yaitu as Barang bernilai yang digunakan sebagai alat tukar. Barang bernilai yang digunakan sebagai alat tukar. Ini pendapat Eh, banyak ulama dari empat mazhab bahwa mata uang yang kita gunakan sekarang baik uang logam maupun uang kertas itu sama dengan emas dan perak. Artinya wajib dikeluarkan zakat dan berlaku padanya hukum-hukum riba. Wajib dikeluarkan zakat. Kenapa? Karena dia punya sebab yang sama. Iya. Dia punya sebab yang sama. Maka kias seperti ini adalah kias yang benar. Karena dia punya sebab yang sama. Iya. Sehingga kalau uang kita sudah berjumlah dengan yang sama nilainya dengan nisab perak atau nisab emas kemudian sudah kita miliki selama satu tahun, maka dikenakan padanya zakat sebesar dua setengah persen. Iya, nisab perak itu 595 gram, sedangkan nisab emas 85 e, gram. Jadi kalau kita sudah punya uang sejumlah itu, kemudian sudah kita miliki selama satu tahun, wajib dikeluarkan zakatnya. Demikian pula berlaku dalam masalah riba. Sebagaimana emas dengan emas tidak boleh terjadi pertukaran kecuali kecuali terpenuhi padanya dua syarat. Syarat yang pertama jumlahnya harus sama. Jumlahnya harus sama. Kalau emas Misalkan kita mau tukar emas batangan dengan emas perhiasan. Maka yang batangan 10 gram, yang perhiasan pun harus 10 gram. Tidak boleh lebih. Kalau lebih, itu namanya riba fadl. Kemudian syarat yang kedua, harus transaksinya cash. Dalam satu majelis. Nggak boleh berpisah, sebelum selesai transaksi. Artinya apa jemaah sekalian? Tidak boleh dikredit. Iya. Makanya sulit untuk melakukan jual beli emas dan perak dengan cara online. Karena ada syaratnya harus cash. Nggak boleh dikredit. Nggak boleh salah satu ada penundaan. Kalau terjadi penundaan, maka itu yang disebut dengan riba nasiah. Ya. Itu kalau mata uangnya apa namanya? E, jenisnya sama. Emas dengan emas atau perak dengan perak atau uang dengan uang. Ya, misalkan kita mau tukar uang pecahan 50.000 dan uang pecahan 10.000. maka ini harus sama terharus terpenuhi dua syarat Syarat yang pertama jumlahnya harus sama. Kalau satu juta maka ditukar dengan satu juta. Enggak boleh salah satunya hanya 999 ribu misalkan. Enggak boleh. Itu namanya riba fadl. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua harus selesai transaksi di dalam satu majelis. Tidak boleh mereka berpisah sebelum selesai transaksi. Kalau mereka berpisah sebelum selesai, maka itu namanya riba nasiah. Iya. Kemudian, kalau terjadi persilangan, kalau terjadi persilangan, misalkan emas dengan perak atau emas dibeli pakai uang, maka satu syaratnya hilang. Tapi masih tersisa satu syarat. Syarat yang pertama tidak harus sama ini sudah hilang syaratnya. Tapi masih tersisa syarat yang kedua yaitu harus dan biadin tangan dengan tangan. Maksudnya cash. nggak boleh kredit. Harus selesai dalam satu majelis, tidak boleh terjadi penundaan di dalam pembayaran. Iya. Ini syarat. Dalam membeli emas atau membeli perak menggunakan uang atau perak dengan emas ditukarkan ya Demikian pula membeli per, membeli apa namanya dolar dengan rupiah. Ya misalkan kita datang ke money changer untuk menukarkan uang, maka syarat yang pertama hilang, yaitu tidak harus sama nilainya antara dolar dengan rupiah tidak harus jumlahnya sama, tapi masih tersisa satu syarat, yaitu harus cash. Tidak boleh terjadi penundaan. Iya. Ini contoh dan masih banyak contoh yang lain kias yang benar. Kias yang benar apabila terpenuhi syarat padanya yaitu syarat yang utama adalah adanya illah atau sebab hukum yang sama. Ya. Tetapi apabila tidak ada sebab hukum yang sama hanya mengandalkan akal-akalan saja inilah yang ditolak oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Iya. Kemudian beliau juga menegaskan tidak boleh dalam mengikuti sunnah itu kita tetapkan dengan akal atau hawa nafsu melainkan dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud beliau apa jemaah sekalian? Maksudnya adalah akal kita ini bukan sumber di dalam menetapkan hukum. Akal kita bukan sumber di dalam menetapkan hukum. Tetapi digunakan untuk memahami. Digunakan untuk memahami hukum tersebut. Adapun sumber dalam menetapkan hukum, maka itu hanya terbatas pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa ala Wasallam sesuai dengan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Sudah. Ini sumber di dalam menetapkan hukum. Kalau kita berpegang teguh dengannya, maka kita selamat. Tapi kalau kita masih menggunakan akal kita, kita jadikan akal kita sebagai sumber untuk menetapkan hukum atau sumber di dalam beragama atau perasaan kita atau adat istiadat atau lintasan-lintasan hati dan pikiran atau mimpi-mimpi maka kita akan tersesat ya sebagaimana telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitab Allah wa sunnata rasulih." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ayat hadis ini bermakna kalau kita tidak berpegang teguh dengan keduanya, maka kita akan tersesat. Jemaah sekalian, alhamdulillah sampai di sini selesai bagian yang pertama dalam kitab Usul Sunnah yaitu penjelasan tentang landasan agama. Pada kesempatan ini kita tambahkan sedikit bagian yang kedua yaitu terkait keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Al Imam Ahmad rahimahullah berkata, "Wa minas sunnatil lazimah" allati man taraka minha khaslatan lam yaqbalha wa yu'min wa yu'min biha lam yakun min ahliha termasuk sunnah yang wajib kita berpegang teguh dengannya barang siapa meninggalkan salah satu darinya yaitu dia tidak menerimanya tidak pula beriman dengannya maka dia bukan termasuk ahlus sunnah. Jadi jemaah sekalian, inilah pentingnya mempelajari prinsip-prinsip sunnah, akidah dan manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena orang yang meninggalkannya berarti dia tidak termasuk ahlus sunnah. Dia tidak termasuk ahlus sunnah, tidak termasuk satu golongan yang selamat, yaitu pengikut Rasulullah SAW dan para sahabat melainkan dia termasuk ke dalam 72 golongan yang sesat sebagaimana di dalam hadis tentang perpecahan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan wasataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha fin nari illa wahidah ma ana alaihi wa ashabi umatku akan terpecah menjadi 73 golongan semuanya di neraka kecuali satu yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana caranya kita menjadi satu golongan tersebut? Kita termasuk satu golongan yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Jawabannya adalah hendaklah kita mengikuti prinsip-prinsip ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang akan kita pelajari. Kalau kita tinggalkan salah satu dari prinsip ini, maka naudzubillah kita bukan termasuk golongan ahlu sunnah wal jamaah. Walaupun kita bikin organisasi, kita namakan organisasi ahlu sunnah wal jamaah. Kalau perlu kita buat kartu anggota, itu nggak ada pengaruhnya jamaah sekalian. Nggak ada pengaruhnya. Kita masuk dalam organisasi, namanya organisasi ahlu sunnah wal jamaah yang menjadikan kita sebagai ahlu sunnah apabila kita berpegang teguh dengan ajaran-ajaran ahlu sunnah yang merupakan prinsip di dalam agama. Jadi inilah pentingnya kita pelajari prinsip-prinsip ahlu sunnah agar kita tidak termasuk golongan yang menyimpang. Kemudian beliau sebutkan termasuk prinsip sunnah yang apabila seseorang meninggalkannya dia bukan termasuk ahlu sunnah adalah al-imanu bil qadari khairihi wa syarrih. Beriman dengan takdir Allah baiknya maupun buruknya. Wa tasdiq bil ahadits fihi dan membenarkan hadis-hadis demikian pula ayat-ayat yang berbicara tentang takdir Allah wal iman biha serta mengimaninya. La yuqallima wala kaifa dan tidak boleh kita mengatakan mengapa harus begini mengapa takdir Allah harus seperti ini tidak boleh pula kita menanyakan kaifa bagaimana caranya Allah berbuat seperti ini innama huwa tasdid wal imanu biha hanyalah beriman kepada takdir itu adalah dengan cara membenarkan dan mempercayainya Inilah jamaah sekalian Salah satu prinsip penting Ahlu sunnah wal jamaah Yang membedakan dengan golongan-golongan yang menyimpang Bahkan juga membedakan dengan Golongan-golongan yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu beriman terhadap takdir Allah Baik Ulama menjelaskan Beriman kepada takdir Allah itu Mencakup keimanan terhadap empat perkara. Siapa yang mengimani empat perkara ini, maka insya Allah keimanannya kepada takdir Allah sudah benar. Pertama adalah mengimani ilmu Allah. Mengimani ilmu Allah. Maksudnya kita mengimani Allah maha mengetahui segala sesuatunya. Secara global, secara garis besarnya, maupun secara terperinci. Dan Allah mengetahui sejak awal, sebelum terjadi, sampai selama-lamanya. Allah sudah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, bagaimana terjadinya, bahkan Allah juga mengetahui yang tidak terjadi. Andaikan terjadi, seperti apa bentuknya, semuanya Allah tahu. Intinya, tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah. Segala sesuatunya Allah maha mengetahui. Ini yang pertama. Apapun yang terjadi, Allah maha tahu baik itu terkait dengan perbuatan Allah maupun perbuatan makhluk. Kemudian yang kedua, beriman dengan pencatatan yang Allah lakukan, yaitu catatan Allah terhadap takdirnya di Allahul Mahfuz. Satu tempat yang terjaga, catatan yang terjaga. Maksudnya apa jemaah sekalian? Wajib bagi kita mengimani segala sesuatunya yang terjadi sudah Allah tulis, sudah Allah catat. Iya. Tidak ada yang keluar dari catatan tersebut, tidak ada yang berubah. Semua sudah tertulis. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Hajj ayat ke-70. Ayat ini berbicara tentang bagian yang pertama dan kedua. Yang pertama mengimani ilmu Allah, yang kedua mengimani pencatatan yang Allah lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dzalika fi kitabin. Inna dzalika 'ala Allah yasir." Tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya yang demikian itu sudah terdapat di dalam sebuah kitab. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah sangatlah mudah. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita Allah Maha mengetahui segala sesuatunya dan Allah telah mencatat segala sesuatunya. Iya. Jazakallahu Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan kepada kita kapan pencatatan itu dilakukan. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kataballahu maqadir al khalaik qabla an as-samawati wal ard bi 50 alf sanatin. Allah telah menulis takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50 ribu tahun. ya. Jadi keberadaan kita di sini sekarang ini duduk menuntut ilmu, alhamdulillah ini nikmat dari Allah. Itu sudah Allah catat 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Ya, termasuk adanya orang kafir penista agama itu sudah Allah catat. Ya. 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Termasuk bagaimana hasilnya, bagaimana nasibnya kelak, itu sudah Allah tulis 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Apapun, sampai seterusnya, sampai hari kiamat, semuanya sudah Allah tulis. Tidak ada yang akan meleset dari apa yang telah Allah catat. Iya. Yeah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingat, mengingatkan kita bahwa sesuatu yang sudah ditakdirkan menimpa kita tidak akan luput. Sebaliknya, sesuatu yang tidak ditakdirkan menimpa kita tidak mungkin menimpa kita. Ya sampai beliau mengatakan kepada Ibnu Abbas wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka ketahuilah andai seluruh makhluk bersatu untuk memberi manfaat kepadamu mereka nggak bisa melakukan kecuali apa yang telah Allah takdirkan untukmu walau ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu dan andai seluruh makhluk bersatu untuk menimpakan bahaya kepadamu mereka tidak sanggup melakukannya kecuali yang telah Allah takdirkan atasmu inilah jemaah sekalian hakikatnya makanya orang beriman itu dia hanya takut kepada Allah dia tidak takut kepada makhluk karena segala sesuatu sudah terjadi dan makhluk tidak bisa memberi manfaat kepadanya sedikit pun melebihi apa yang Allah takdirkan. Sebagaimana mereka tidak bisa menimpakan bahaya kecuali sesuai dengan takdir Allah. Jadi ini yang kedua, beriman dengan pencatatan. Sebelum kita lanjut pada bagian yang ketiga, ada satu faedah penting. Ulama menjelaskan catatan yang Allah tulis itu ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah catatan di Allahul Mahfuz. Catatan di Allahul Mahfuz. Ini Allah catat 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Yang kedua, ada pencatatan lagi. Ada pencatatan yang kedua yaitu pencatatan yang terjadi ketika Allah mengeluarkan ketika Allah mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi beliau dari tulang sulbi beliau kemudian keturunan anak Adam itu ditaburkan oleh Allah Lalu Allah mengambil janji dari mereka. Lalu di situ ditulis lagi, ditetapkan lagi yang mana penghuni surga dan yang mana penghuni neraka. Ini yang kedua. Ketika Allah mengeluarkan dari tulang sulbinya Adam. Kemudian pencatatan yang ketiga yang disebut dengan at-takdir al-umri takdir umur yaitu Allah catat ketika seorang hamba berada di rahim ibunya selama empat bulan empat bulan di rahim ibunya janin itu ditiupkan ruh kemudian dicatat lagi rizkinya ajalnya dan nasibnya celaka atau bahagia. Ya, maksudnya penghuni surga atau penghuni neraka. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, catatan tahunan. Catatan tahunan. Inilah yang Allah catat setiap tahun pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar. Kemudian sebagian ulama menambahkan catatan yang kelima yaitu catatan harian sebagaimana yang disebutkan dalam surat Ar-Rahman ayat ke-29 kullu yaumin huwa fi sya'n setiap harinya Allah berada dalam urusannya maka para ulama menjelaskan maksudnya termasuk di situ mencatat takdir harian jadi inilah lima catatan takdir yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Namun jemaah sekalian, harus kita pahami, empat catatan yang lain itu, itu semuanya mengikuti catatan yang pertama sekali. Jadi, tidak ada perubahan. Sehingga, apa pentingnya kita mengetahui catatan itu ada lima? Karena di sini ada catatan yang masih bisa berubah dan ada catatan yang nggak mungkin berubah. Catatan yang Allah tulis 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan itu nggak akan berubah. Yang berubah itu adalah catatan yang ada di tangan para malaikat. Catatan yang ada di tangan para malaikat itulah yang berubah yaitu catatan yang ditulis oleh para malaikat yang Allah perintahkan kepada mereka setiap tahun. Iya. Itulah yang berubah. Inilah yang dimaksud doa itu bisa merubah takdir. Maksudnya adalah merubah catatan para malaikat. Padahal itu juga sudah tercatat di Allahul Mahfuz. Jadi jangan kita sangka takdirnya tadinya lain. Kemudian setelah dia berdoa lalu berubah, tidak sebenarnya. Sebenarnya dia sudah ditakdir seperti itu. Ditakdirkan juga dia berdoa dan ditakdirkan bahwa takdirnya berubah setelah dia ber, setelah dia berdoa. Jadi intinya tidak ada satupun yang keluar dari catatan Allah apa namanya ketika langit dan bumi di, belum diciptakan selama 50 ribu tahun. Iya. Jadi ini untuk memahami hadis-hadis ada amalan-amalan yang bisa merubah takdir pada hakikatnya yang mereka rubah, yang dirubah itu bukan catatan yang Allah catat 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan namun catatan yang ada di tangan malaikat baik jadi ini yang kedua beriman terhadap pencatatan yang Allah telah lakukan kemudian yang, ke yang ketiga beriman terhadap kehendak Allah. Maknanya adalah kita harus meyakini semua yang terjadi di alam ini adalah dengan kehendak Allah. Apabila Allah menghendaki terjadi, maka terjadi. Apabila Allah menghendaki untuk tidak terjadi, maka tidak mungkin terjadi. Dan ini Allah tegaskan di dalam banyak ayat. Di antaranya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa yaf'alu ma yasha dan Allah melakukan sesuai dengan kehendaknya surat Ibrahim ayat ke-27 ya jadi apapun yang terjadi di muka bumi ini itu adalah perbuatan Allah dan perbuatan Allah mengikuti kehendaknya apabila Allah kehendaki terjadi apabila Allah tidak menghendaki tidak mungkin terjadi. Jadi tidak ada satupun kejadian di alam ini kecuali itu kehendak Allah. Kalau Allah tidak kehendaki maka tidak mungkin terjadi. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat mengimani bahwa segala sesuatunya adalah ciptaan Allah Artinya adalah harus kita imani bahwa semua yang terjadi di alam ini adalah ciptaan Allah. Apapun yang terjadi, apapun itu, baiknya maupun buruknya, terjadi sesuai dengan kehendak Allah dan itu adalah ciptaan Allah. Termasuk kita sebagai makhluk dan apa yang kita perbuat itu juga ciptaan Allah. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat As-Saffat ayat ke-96, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dan Allah yang menciptakan kalian serta apa yang kalian kerjakan. Allah yang menciptakan kalian serta apa yang kalian kerjakan. Iya. Jadi segala sesuatunya adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla apapun yang terjadi di muka bumi ini itu adalah ciptaan Allah. Jemaah sekalian, yang berwujud itu hanya ada dua kemungkinan. Kalau bukan Allah, maka itu berarti makhluk. Dan seluruh makhluk serta gerakan makhluk, sifat makhluk, perbuatan makhluk itu juga adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga dalam surat Az-Zumar ayat ke-12 Allah menyatakan Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah pencipta segala sesuatunya. Iya. Inilah empat perkara yang harus kita imani di dalam beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak memiliki ini, maka kita tersesat. Kalau kita tidak memiliki empat keimanan ini, maka kita tersesat. Iya. Kemudian sebagai penutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini, kita lanjutkan sedikit apa kata Imam Ahmad yang tadi sudah kita bacakan. Kata beliau, tidak boleh kita mengatakan lima, tidak pula keifah. Nggak boleh kita pertanyakan takdir Allah mengapa harus begini itu namanya protes. Nggak boleh kita protes. Allah nyatakan dalam Al-Quran, La yus'alu amma yaf'al, wahum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan, tentang apa yang dia lakukan, dan manusialah yang akan ditanya. Surat Al-Anbiya ayat ke-23. Jadi nggak patut kita menanyakan kenapa harus seperti ini, kenapa terjadi seperti ini. Imani saja, itu sudah takdir Allah, itu sudah ketentuan Allah, nggak usah protes. Allah maha mengetahui, Allah maha hikmah. Tidaklah Allah menciptakan sesuatu kecuali mengandung hikmah. Allah yang lebih tahu dari kita. Nggak usah kita protes. Jadi jangan berani-berani kita mengatakan kenapa harus seperti ini. Kemudian kata Imam Ahmad, tidak boleh kita juga menanyakan kaifa. Bagaimana caranya Allah buat seperti ini? Ya. Bagaimana caranya Allah melakukan ini? Enggak boleh. Kenapa? Enggak akan kita temukan jawabannya. Sebab Allah tidak menjelaskan kepada kita. Ya. Bagaimana caranya Allah menciptakan langit dan bumi? Bagaimana caranya Allah menciptakan manusia? Enggak boleh. Allah enggak jelaskan kepada kita. Bagaimana caranya Allah ciptakan manusia? Itu namanya mempertanyakan sifat perbuatan Allah. Sama dengan kita mempertanyakan sifat-sifat Allah yang lain. Sehingga ada seseorang bertanya kepada Imam Malik, bagaimana caranya Allah istiwa? Allah nyatakan dalam Al-Quran, Ar-Rahman alal istawa. Allah yang maha penyayang istiwa di atas arsh. Itu perbuatan Allah. Allah istiwa di atas arsh. Sama dengan mencipta. Mencipta itu juga perbuatan Allah. Menakdirkan itu perbuatan Allah. Nggak bisa kita tanyakan bagaimana caranya. Bentuknya seperti apa? Nggak bisa. Ketika seseorang bertanya kepada Imam Malik, bagaimana caranya Allah istiwa? Maka beliau berkata, al istiwa ma'lumun. Wal kayfu majhulun wal imanu bihi wajibun wasu'alu anhu bid'atun kata beliau istiwa istiwanya Allah di atas arsnya itu sudah dipahami artinya apa artinya artinya dalam bahasa Arab dijelaskan para ulama salaf dahulu adalah al-ulu wal istiqrar istiwa itu artinya tinggi dan menetap pada ketinggian tersebut. Itu makna istiwa. Ya, itu sifat Allah. Sifat perbuatan Allah. Sifat Allah itu terbagi dua, sifat zatiyah, sifat zat Allah dan sifat perbuatan Allah. Ya. Kemudian kata Imam Malik, adapun al-kaif majhul. Bagaimana bentuknya Allah istiwa? Itu majhul, kita nggak tahu. Ya, jangan kita berspekulasi. Allah duduk seperti raja atau berbaring atau Allah menempel di arsh itu namanya spekulasi, nggak boleh. Tetapi kita imani Allah istiwa sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Maka kata Imam Malik, mengimaninya adalah wajib, menanyakannya adalah bid'ah. Iya. Jadi nanya saja sudah bid'ah. Jadi jangan kita apa namanya e, menggambarkan Allah istiwa itu seperti ini dan seperti itu atau sekedar menanyakan bagaimana caranya Allah istiwa sama dengan mencipta mencipta adalah sifat perbuatan Allah kita nggak bisa lagi menanyakan bagaimana caranya Allah mencipta kenapa nggak boleh kita tanya jemaah sekalian karena memang Allah nggak memberitahukan kepada kita wajib bagi kita mengimani Allah mencipta sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Iya. Jemaah sekalian, ini adalah pengantar untuk memahami bab takdir. Ini pembahasannya masih cukup luas, namun waktu kita mungkin terbatas. Barangkali sebagai pengantar dalam memahami bab takdir, apa yang kita sampaikan semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang perlu ditanyakan, saya persilakan. Baik. Makanan dari acara-acara yang tidak berdasarkan petunjuk syariat pada dasarnya itu tergantung makanannya. Kalau zatnya halal, maka halal dimakan. Kecuali apabila kita makan akan berdampak negatif Ya. Misalkan kita nggak hadir, kemudian kita terima makanannya, lalu mereka mengatakan, ternyata apa namanya kita mendukung acara tersebut. Ya, Kalau mereka bisa mengambil kesimpulan seperti ini, maka tidak boleh kita menerima makanan itu. Iya. Jadi pada dasarnya itu halal. Pada dasarnya halal. Tetapi kalau bisa berdampak negatif, maka tidak boleh kita terima. Ya, contohnya itu tadi. Kita terima lalu mereka mengambil kesimpulan berarti acara itu bagus. Kita mendukung. Maka kalau kondisinya seperti itu, maka tidak sepatutnya kita menerimanya. Ya. Jadi hendaklah tetap kita jelaskan ada acara-acara atau kegiatan-kegiatan yang menyimpang tetap kita jelaskan itu salah dan tidak masalah insya Allah kita mengambil makanan ter makanan tersebut karena disebutkan dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW pernah membayarkan hutang seorang sahabat yaitu sahabat yang bernama Urwah bin Mas'ud bin Mas'ud As-Saqafi. Itu beliau ambil dari harta yang dipersembahkan untuk berhala. Jadi diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menaklukkan kaum musyrikin, beliau ambil harta itu lalu beliau bayarkan hutangnya sahabat Urwah bin Mas'ud as Iya. Karena zatnya memang halal. Berbeda kalau itu adalah dalam bentuk sembelihan orang musyrik. Maka ini hukumnya haram. Jadi ini kalau seperti ini mutlak, nggak boleh kita terima sama sekali. Kalau zatnya memang haram. Contohnya apa? Yang menyembeli orang musyrik atau sembelihan itu mereka niatkan sebagai pengagungan kepada selain Allah. Kalau seperti ini hukumnya haram secara mutlak. Iya. Barangkali demikian wallahu alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mau bertanya takjil. Ya silakan tapi tidak boleh bisa pertanyakan kenapa Allah melakukan seperti ini dan yang saya tanyakan adalah bagaimana halnya dengan fenomena alam seperti kerita kemudian tsunami, kemudian gempa bumi, yang kemudian ada teori-teori yang mengusulkan bahwa itu terjadi Eh, seperti ini dan seperti itu. Dan katanya bahwa kita tidak boleh bertanya, tapi menganalisa bahwa kejadian fenomena alam itu seperti replika eh, atau mengenai aliran listrik kemudian gempa dan pergeseran jenis bumi dan tulang dan sebagainya. Nah, kalau eh, itu kaitannya dengan tidak boleh mempertanyakan seperti apa. Baik, Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali. Pertama, yang kita maksudkan tidak boleh bertanya kenapa. Maksudnya adalah seperti kita menyatakan kenapa harus begini. Jadi di situ mengandung protes. Iya. Kenapa harus seperti ini? Kenapa harus begitu? Ya. Sama halnya dengan Rasulullah saw di diingatkan oleh Allah ketika beliau sangat sedih kenapa Abu Talib tidak mendapatkan hidayah. Maka Allah mengingatkan beliau, Inna la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha, wa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki dan Allah lebih tahu siapa yang pantas untuk mendapatkan hidayah. Iya. Jadi nggak usah kita protes. Masa si fulan nggak dapat hidayah? Iya. Padahal dia begitu baik kepada kaum muslimin. Ya. Nah, seperti kalimat seperti ini yang mengandung protes ini yang harus dihindari. Iya. Kemudian yang kedua, adapun mempertanyakan sebab hal itu boleh karena Allah ciptakan di dunia ini sebab akibat ya Allah menciptakan di dunia ini sebab akibat dan sebab itu bisa saja sifat sifatnya hissiyah dan bisa saja sifatnya maknawiyah contohnya terjadi bencana alam bisa saja mengandung dua sebab. Iya, mengandung dua sebab. Pertama sebab histia. Sebab yang bisa kita pahami, bisa kita saksikan, bisa kita ra rasakan, bisa kita lihat. Ya. Misalkan ini terjadi tsunami, kenapa? Karena ada pergeseran lempengan bumi katanya. Iya. Itu sebab yang Allah ciptakan. Namun itu juga tidak menafikan sebab maknawiyah. Yaitu apa? Dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita. Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran. Musibah dan malapetaka itu terjadi karena sebab dosa-dosa kita. Iya. Dan itu ciptaan Allah juga. Ciptaan Allah semuanya perbuatan kita dan musibah yang menimpa kita semuanya ciptaan Allah, tidak keluar dari takdir Allah. Iya. Jadi Allah ciptakan di dunia ini sebab akibat. Termasuk dengan sebab dosa-dosa kita akibatnya terjadi malapetaka di muka bumi. Sebagaimana firman Allah, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un telah nampak kerusakan malapetaka bencana dan musibah di daratan dan di lautan karena ulah tangan-tangan manusia sendiri karena dosa-dosa yang mereka kerjakan Allah timpakan kepada mereka agar mereka merasakan sebagian dari apa yang telah mereka kerjakan. Sebagian saja, enggak semuanya. Kalau semuanya habis kita. Hanya sebagian. Semoga mereka kembali bertobat. Iya. Jadi sebab akibat itu boleh kita pertanyakan karena Allah menciptakan di bumi ini adanya sebab akibat, baik sebabnya hisyah maupun sifatnya maknawiyah yaitu dosa-dosa yang kita kerjakan. Iya. Barangkali demikian Pak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. sesuai kesalahan kesalahan yang kita perbuat yang benar kita perbuat apakah itu dari kategori takdir itu ya? kesalahan yang kita lakukan kesalahan yang kita lakukan maupun perbuatan yang benar kita lakukan apakah itu sebuah takdir artinya kalau kita memang sehari lagi setiap manusia pasti akan melakukan sebuah kesalahan baik apakah e, kita pasrah dengan takdir yang ada baik yang pertama tadi sudah kita jelaskan semua yang terjadi di alam ini itu takdir Allah. Karena sudah jelas, apapun yang terjadi, semua adalah takdir Allah. Semua sudah dicatat, semuanya Allah sudah ketahui akan terjadi, semuanya kehendak Allah, semuanya ciptaan Allah. Semuanya. Tidak ada pengecualian baiknya maupun buruknya setannya ya makhluk-makhluk jeleknya dan semua perbuatan mereka Allah yang ciptakan setan dan perbuatannya Allah yang ciptakan malaikat dan kebaikannya manusia dan kebaikannya manusia dan perbuatan buruknya Allah yang ciptakan seperti ayat yang sudah kita sebutkan tadi dalam surat As-Saffat, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Apa yang kalian kerjakan kan bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Benar atau salah? Semuanya adalah ciptaan Allah. Enggak ada satupun. Enggak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini kecuali ciptaan Allah. Orang kafir orang yang menista agama, perbuatannya menista agama itu ciptaan Allah. Semuanya ciptaan Allah. Iya. Tidak ada satupun yang keluar dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi jemaah sekalian, kita juga harus mengimani manusia Allah berikan kehendak untuk memilih manusia Allah berikan kemampuan untuk memilih. Walaupun kehendaknya tidak akan terlaksana kecuali apabila Allah berkehendak. Tapi dia juga Allah berikan kemampuan untuk berkehendak. Sehingga dia patut disalahkan. Ketika dia melakukan kesalahan. Kenapa? Karena dia diberikan kehendak. Berarti dia sendiri juga berkehendak melakukannya. Iya. Jadi nggak bisa kita mengatakan saya nggak bisa disalahkan. Ini sudah takdir Allah. Nggak bisa. Kenapa? Karena Allah berikan kepada kita kehendak. Itu takdir Allah dan kita juga memilih takdir tersebut. Iya, karena Allah berikan kepada kita kemampuan untuk memilih. Ini yang pertama. Nggak bisa seseorang mengatakan saya menista agama, menista Al-Quran, sudah takdir Allah. Saya nggak boleh disalahkan, nggak bisa. Karena itu pilihan dia. Allah yang memberikan kepadanya, Allah berikan kepadanya kemampuan memilih. Maka dia di, dalam hal ini disalahkan karena dia memilih yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita makhluk tidak mengetahui apa takdir kita. Takdir itu adalah rahasia yang tersembunyi. Kita nggak tahu apa takdir kita. Kita nggak tahu satu jam ke depan, misalkan apa yang kita lakukan. Nggak bisa seseorang mengatakan, saya sudah ditakdirkan untuk mencuri. Jadi saya harus mencuri sekarang. Ya nggak bisa kan? Kenapa? Karena dia nggak tahu apa takdirnya. Sehingga dia harus memilih yang baik. Iya. Padahal dalam perkara duniawi tentu kita akan milih yang baik. Ya misalkan di depan kita kita mau beli barang misalkan, katakan mau beli HP. Di depan kita ada dua HP. Satunya rusak, satunya bagus. Tentu kita akan milih yang bagus. Enggak mau milih yang rusak. Kenapa kita enggak pilih yang rusak? Kemudian kita katakan ini sudah takdir saya. Enggak kan? Karena kita enggak tahu apa takdir kita. Jadi demikian. Semua yang terjadi di alam ini adalah takdir Allah. Tapi ingat, manusia juga diberikan kehendak dan manusia tidak tahu apa takdirnya sehingga dia nggak boleh beralasan dengan takdir lalu dia melakukan perbuatan dosa. Makanya diriwayatkan ada pencuri di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mau dipotong tangannya. Dia bilang sama Umar, wahai Amirul Mukminin, saya mencuri ini sudah takdir Allah. Nggak boleh saya dihukum. Kata Umar, saya pun mau motong tanganmu juga takdir Allah. Iya. Yeah. Jadi nggak boleh seseorang beralasan dengan takdir untuk melakukan apa namanya perbuatan yang jelek. Jadi semuanya terjadi dengan takdir Allah azza wa jalla. Tidak ada satupun yang keluar dari takdir Allah. Ya. Demikian wallahu alam. Terima kasih. Saya tolong eh, apa kaitannya antara takbir ini dengan eh, usaha doa dan tawakal? Oh ya. Kaitannya apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, usaha berdoa dan tawakal itu adalah perintah Allah kepada kita. Itu yang harus kita kerjakan. Adapun takdir, Allah nggak suruh kita pikirkan. Iya. Allah nggak suruh kita pikirkan. Kerjakan saja apa yang sudah diperintahkan kepada kita. Nggak usah kita cemas memikirkan takdir kita. Iya. Tetapi kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kita nggak usah kita pikirkan apa takdir kita. Sebab itu adalah perbuatan Allah. Kita mau pikirkan sampai kapanpun nggak akan menemukan hakikatnya. Artinya kita nggak akan tahu masa depan. Takdir Allah bagi kita seperti apa kita nggak mungkin tahu. Maka kerjakan saja yang sudah Allah perintahkan kepada kita. Kita disuruh berusaha, kita disuruh berdoa, dan kita disuruh bertawakal. Itu yang kita kerjakan. Lakukan saja, tidak usah pikirkan seperti apa takdir kita. Percuma kita pikirkan. Kita nggak akan menemukan hakikat. Iya. Kemudian yang kedua, berprasangka baik kepada Allah. Jangan berprasangka buruk. Jangan-jangan takdir saya jelek. Jangan. Prasangka baik. Berprasangka baik. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis qudsi, "Ana inda dhanni abdi bi." Aku aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Jadi berprasangka baiklah. Semoga takdir kita baik insyaallah taala. Prasangka baik, insyaallah kita termasuk orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan. Apalagi kalau sudah jelas-jelas kita melihat tandanya sudah jelas-jelas kita melihat tanda kebaikan. Ya. Kita sebagai berstatus sebagai seorang muslim saja itu sudah tanda besar bahwa kita termasuk insya Allah penghuni surga. Ya. Karena Allah sudah berjanji setiap muslim akan masuk surga yaitu orang yang tidak mempersekutukan Allah. Orang yang tidak kafir kepada Allah pasti masuk surga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun iya jadi ini sudah indikasi kebaikan yang sangat besar ketika kita berstatus sebagai orang beriman, orang muslim, bukan orang kafir, ini sudah tanda besar Allah menginginkan kebaikan bagi kita sehingga harus kita kuatkan lagi prasangka baik kita kepada Allah. Jangan berprasangka buruk. Iya. Maka itu yang kita lakukan. Kita disuruh berusaha, kita disuruh berdoa, kita disuruh bertawakal, itu yang kita lakukan. Kenapa? Karena itu perintah Allah, karena itu ibadah dan kita tidak mengetahui takdir kita, kita nggak disuruh memikirkan apa takdir kita dan juga kita dilarang bersandar kepada takdir ya ini sebenarnya pertanyaan wajar sebab pertanyaan seperti ini juga pernah diajukan oleh sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini wajar kita bertanya begitu apakah kita berserah kepada takdir itu pertanyaan persis ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya Rasulullah ala natakil Ya Rasulullah, tidakkah kita berserah saja dengan takdir? Gak perlu kita berusaha? Kan sudah ditakdirkan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la fakulun muyasar. Tidak. Ikmalu fakulun muyasar. Beramalah kalian karena setiap orang akan diberikan kemudahan sesuai dengan amalannya. Kalau dia berusaha beramal baik, Allah akan berikan kemudahan untuk beramal baik. Demikian pula sebaliknya. Jadi Ketika sahabat bertanya, kalau begitu kita berserah saja kepada takdir, nggak usah berusaha, maka Rasulullah SAW melarang hal tersebut. Iya. Barangkali demikian, wallahu alam. Tahu eh, pada dia ya, kalau kalau kaum perdagangan mereka lebih berbeda salah seperti apa ya berserah diri sepenuhnya kepada takdir gitu dan tidak melibat tidak melibatkan uh, pasti bisa tidak melibatkan manusia kalau kaum Jabariyah itu semua ini semua yang kita lakukan ini itu berkat manusia itu sendiri dan tidak ada hubungannya dengan Allah Terus dari pertanyaannya, bagaimana Ustaz sikap al-sunnah wal jamaah dalam menyikapi dua kelompok sekte ini Baik. Ini pertanyaan penting sekali dalam bab takdir. Inilah dua golongan yang menyimpang, dua golongan sesat. Jadi apa yang ditanyakan di sini adalah tentang dua golongan sesat di dalam bab takdir yang harus kita waspadai jangan sampai kita terjerumus dalam kesesatan itu. Yang pertama disebut golongan qadariyah yaitu golongan yang mengingkari takdir Allah. Golongan yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Artinya apa? Menurut keyakinan mereka, manusia itu bebas merdeka. Tidak ada campur tangan takdir Allah Azza wa Jalla. Maka ini sudah jelas golongan yang menyimpang, golongan yang sesat. Iya. Golongan yang sesat mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini yang disebut dengan al-qadariyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang akan datangnya golongan seperti ini. Beliau mengingatkan kita, beliau bersabda, al-qadariyah majusu hadhil ummah. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Itu golongan yang mengingkari takdir disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang-orang majusinya dari orang yang mengaku Muslim. Kenapa disebut majusi? Karena orang majusi itu para penyembah api, mereka punya keyakinan kebaikan itu diciptakan oleh cahaya, sedangkan kejelekan diciptakan oleh kegelapan. Iya. Orang Qadariyah sebenarnya lebih parah lagi. Mereka punya keyakinan manusia adalah pencipta perbuatan mereka sendiri. Artinya penciptanya lebih banyak. Kalau orang Majusi, penciptanya cuma dua yang dia yakin. Yaitu kegelap apa namanya? cahaya dan kegelapan. Kalau orang-orang Qadariyah mereka meyakini Pencipta itu banyak. Pencipta adalah banyak. Karena setiap manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Berarti jadi banyak. Jadi sebenarnya mereka dari sisi itu lebih parah daripada majusi. Iya. Mereka juga bersekte-sekte. Golongan yang pertama muncul, golongan yang pertama muncul dipelopori oleh seorang yang bernama Ma'bad Al-Juhani. Dia ini pertama, golongan ini pertama muncul mereka mengingkari ilmu Allah. Jadi mereka mengatakan Allah tidak mengetahui kecuali setelah terjadi. Allah tidak mengetahui kecuali setelah terjadi. Iya. Ini golongan Qadariyah yang paling parah dia mengatakan Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadi. Iya. Nah, ada golongan yang lebih mending. Makanya disebut qadariyah mutawassithah. Qadariyah yang lebih mending. Mereka itulah yang mengingkari ciptaan Allah pada diri makhluk. Maksudnya makhluk itu berbuat tanpa kehendak Allah, tanpa ciptaan Allah. Iya. Siapa mereka? Mereka itu termasuk di dalamnya Mu'tazilah, Syiah, Rafidah dan Zaidiyah. Jadi Syiah itu mereka bergolong-golongan. Rafidah itu yang paling parah, Zaidiyah itu yang paling ringan. Tetapi dalam hal ini mereka punya keyakinan sama. Syiah itu dalam hal apa namanya? takdir mereka punya keyakinan sama antara yang paling parah, sektenya yang paling parah dan sektenya yang paling ringan. Iya, mereka sama-sama meyakini bahwa makhluk itu berkehendak dan berbuat tanpa kehendak Allah, tidak pula diciptakan oleh Allah perbuatan mereka. Iya. Ini yang pertama, golongan Qadariyah. Yang kedua, kalau yang pertama ini sudah jelas ya, sudah jelas menyimpang. Kenapa? Karena jelas-jelas bertentangan dengan dalil-dalil. Tadi sudah kita sebutkan dalil-dalilnya. Maka jelas sudah bertentangan dengan dalil-dalil. Kemudian juga bertentangan dengan akal sehat. Iya. Bertentangan dengan akal sehat. Bukan Bukankah kita mengimani Allah Maha Kuasa? Kita mengimani Allah Maha Kuasa. Kekuasaan Allah berbeda dengan kekuasaan makhluk. Kekuasaan Allah adalah kekuasaan yang mutlak. Sehingga secara akal sehat, secara akal sehat tidak mungkin terjadi sesuatu di bawah kekuasaan Allah tanpa kehendak Allah. Iya. Enggak mungkin. Enggak mungkin terjadi sesuatu di bawah kekuasaan Allah tanpa kehendak Allah. Kalau kita mengatakan dia melakukan tapi Allah tidak menghendaki, berarti kita samakan Allah dengan makhluk. Makhluk dia berkuasa, tapi kenyataannya rakyatnya berbuat sesuai dengan tidak sesuai dengan kehendaknya. Dia sudah buat peraturan, rakyatnya melanggar peraturan itu. Iya. Jadi demikian. Secara akal sehat itu Eh, tidak masuk akal. Baik. Sekarang golongan yang kedua yang disebut dengan aljabriyah. Kenapa dinamakan ini jemaah sekalian? Karena mereka memiliki pemahaman aljabar. Aljabar itu artinya mereka meyakini manusia itu tidak punya kehendak dan tidak punya kemampuan apa-apa mereka meyakini manusia itu hanya seperti wayang ya yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak punya apa-apa. nggak punya kemampuan apa-apa. Iya. Ini golongan menyimpang yang kedua. Disebut golongan Jabriyah. Ini kebalikan daripada golongan Qadariyah. Kalau Qadariyah mengatakan manusia itu merdeka, tidak ada campur tangan Allah. Kalau Jabriyah sebaliknya, semua Allah yang lakukan. Sedangkan makhluk hanya seperti wayang. Hanya seperti wayang. Iya. Maka ini juga golongan yang menyimpang. Golongan-golongan yang punya pemahaman seperti ini adalah golongan Jahmiyah dan sebagian orang-orang tasawuf. Sebagian orang-orang sufiyah. Mereka punya pemahaman Jabriyah. Ya. Mereka mengatakan manusia itu hanya seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Jadi nggak punya kehendak apa-apa, terserah angin mau bawa kemana. Iya. Sehingga menurut mereka nggak boleh diserah, nggak boleh disalahkan, tidak boleh disalahkan. Jadi sebenarnya itu tujuannya. Manusia itu berbuat dosa nggak boleh disalahkan. Iya. Kenapa? Karena dia nggak punya kehendak. Iya. Ini golongan sektenya yang pertama, yang paling ekstrim. Ada sektenya yang mending, yaitu golongan Ash'ariyah dan Maturidiyah. Ya. Ash'ariyah dan Maturidiyah, di samping menyimpang dalam asma wa sifat, juga dalam masalah takdir. Tapi dia lebih mending. Mendingnya seperti apa? Mereka mengatakan, hamba itu majburun fil batin, mukhtarun fil zahir. Di dalam batinnya dia dipaksa. Sedangkan secara zahirnya dia yang memilih. Maksudnya seperti apa? Maksudnya kata mereka manusia itu seperti pisau. Iya. Kalau kita lihat pisau itu yang memotong. Tapi pada hakikatnya bukan dia yang motong, orangnya yang motong. Ya, itu pemahamannya Asy'ariyah terhadap takdir. Jadi dia mirip dengan apa namanya? Jahmiyah. Ini juga termasuk pemahaman Jabriyah. Iya. Maka jemaah sekalian, uh, pemahaman ini menyimpang. Kenapa? Karena Allah telah menyatakan bahwa manusia memiliki kehendak. Contohnya dalam surat Ali Imran ayat 152 minkum may dunia, wa minkum may akhirah. Di antara kalian ada orang yang menghendaki dunia dan ada orang yang menghendaki akhirat. Jadi Allah nyatakan manusia itu punya kehendak. Manusia diberikan kehendak. Iya. Sementara mereka mengatakan manusia itu dipaksa oleh Allah. Seperti wayang yang digerakkan oleh dalang, nggak punya kemauan apa-apa, nggak punya kemampuan apa-apa. Iya. Kemudian bantahan yang kedua dari segi kenyataan, dari segi kenyataan ternyata kita sendiri mampu membedakan mana perbuatan yang merupakan kehendak kita dan mana yang bukan kehendak kita. Contohnya yang bukan kehendak kita apa? Misalnya kita lagi sakit, kemudian kita gemetaran. Itu kehendak kita bukan? Bukan. Orang gemetar bukan kehendak dia mau gemetar sendiri kan? Iya. Atau badannya panas. Itu kehendak dia atau bukan? Bukan. Iya. Atau dia naik di atas kemudian jatuh. Kehendak dia atau bukan? Bukan. Bukan kehendak dia. Ini perbuatan yang merupakan kehendak Allah sama sekali bukan kehendak dia. Iya. Kemudian kita juga bisa bedakan mana perbuatan yang kehendak kita. Kita makan, minum, kita tahu. Kita sendiri yang memilih. Ini makanan yang saya sukai, kita pilih sendiri. Saya mau makan jam segini. Kan jelas, kita punya keinginan, punya pilihan di situ. Jadi secara kenyataan, kita mampu membedakan ini perbuatan yang merupakan kehendak kita dan ini perbuatan yang bukan kehendak kita. Iya. Oleh karena itu, manusia Allah berikan kehendak harus kita yakini sebagaimana Allah telah nyatakan di dalam banyak ayat, namun kita juga harus meyakini kehendak kita tidak mungkin terjadi kecuali apabila Allah berkehendak. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kalian tidaklah berkehendak akan terlaksana kehendak kalian kecuali apabila Allah juga berkehendak dialah Rabbul Alamin iya jadi Allah berikan kita kehendak namun kehendak kita tidak akan mungkin terlaksana kecuali apabila Allah kehendaki walaupun kita berkehendak namun Allah tidak berkehendak maka tidak mungkin terjadi makanya ketika seseorang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masya Allah wa sesuai kehendak Allah dan kehendakmu maka Nabi berkata kepadanya, ajaal tahu, ajaal tani lillahi niddan? Apakah kamu hendak menjadikan aku tandingan bagi Allah?" Katakan, "Masya Allah wahdah." Katakan, "Masya Allah wahdah." Sesuai kehendak Allah yang satu saja atau katakan, "Masya Allah summa syi'ta." Katakan sesuai kehendak Allah, kemudian kehendakmu. Artinya apa? Kehendak kita tidak mungkin terjadi kecuali apabila Allah menghendakinya. Tetapi Allah juga memberikan kepada kita kehendak. Iya. Jadi ini kesimpulannya dua golongan yang menyimpang. Yang satu nggak percaya takdir, yang satu berlebihan terhadap takdir. Maka ahlu sunnah berada di tengah-tengah. Ahlu sunnah mengimani segala sesuatunya ditakdirkan oleh Allah Ahlu sunnah juga mengimani makhluk diberikan kemampuan untuk berkehendak dan memilih sesuai dengan kehendaknya. Namun pilihannya, kehendaknya sama sekali tidak keluar sedikit pun dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Barangkali demikian wallahu alam. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan. kalau memang cara itu sudah takdir Allah buat apa kita rumah itu ada petugas untuk mendamaikannya yang kedua mohon maaf saudara kita itu di Indah Mayusa ada musim kawin, musim cerai kapan itu musim kawin? lagi panen Ustaz papan ceresa lagi musim baterai ya rempang dia kemudian nanti kalau orang bina, kamu jodohnya takdirnya tidak selesai pertanyaannya kapan kasus seorang itu e, eh, jodohnya akan berakhir kemudian yang terakhir menerpa apakah itu juga kamu takdirnya istrinya satu dua tiga empat terima kasih supaya ya memaafkan ini pertanyaan apa ini tapi fenomena di masyarakat yang maunya kayaknya malu nah, tolong di pasir terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik ini empat pertanyaan tapi hakikatnya sama semua ya <laughs> terkait pernikahan jodoh dan perceraian sebenarnya sudah kita jawab tadi yang Allah perintahkan kepada kita itulah yang kita lakukan nggak usah pikirkan takdir kita apa yang Allah perintahkan kepada kita yang Allah perintahkan kepada kita adalah menikah dan menjaga keutuhan rumah tangga kita demikian pula sebagai seorang muslim Allah perintahkan kita untuk berusaha membantu saudara kita yang punya permasalahan rumah tangga ya termasuk para petugas KUA mereka berusaha membantu suami istri yang punya permasalahan rumah tangga dibantu didamaikan itu perintah Allah itu yang kita kerjakan nggak usah kita pikirkan apa takdir kita ya sebenarnya ini semuanya sudah terjawab tadi semuanya jadi yang Allah perintahkan kepada kita adalah menikah dan menikah itu adalah ibadah dan Allah perintahkan kepada kita untuk menjaga hubungan pernikahan jangan sampai terjadi perceraian dan juga Allah perintahkan kita untuk membantu mendamaikan suami istri yang mau bercerai. Itu semua perintah Allah. Kenapa harus kita lakukan? Karena itulah yang Allah perintahkan kepada kita. Karena itulah yang Allah perintahkan kepada kita. Dan Allah tidak menyuruh kita memikirkan apa takdir kita untuk kemudian kita ikuti. Karena kita nggak akan pernah tahu apa takdir kita. Nggak bisa kita mengatakan saya bulan depan sudah ditakdirkan bercerai, jadi saya siap-siap sekarang. Nggak bisa. Ya. Karena kita nggak tahu apa takdir kita. Sudah nggak usah pikirkan, nggak usah pikirkan itu. Pikirkan saja bagaimana menikah. Kalau sudah menikah, pikirkan lagi bagaimana menikah lagi. Ya, sampai empat sudah. Itu yang kita pikirkan. Bagaimana memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, fankihu ma tabalakum minan nisa, masna wa thulatha wa ruba. Nikahilah wanita yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Itu perintah Allah. Ya. Nikahi wanita yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kenapa langsung dua, enggak satu dulu? Ya. Ayat ayatnya perintahnya langsung dua. Nikahilah wanita yang kamu senangi Dua, tiga, atau empat Iya Langsung dua disuruh Kalau nggak mampu baru satu Iya Tapi suruhnya adalah dua Iya Sudah, kalau mau lakukan, lakukan Itu perintah Allah Iya Itu perintah Allah Lakukan, nggak usah pikirkan apa takdir kita Iya Kemudian berprasangka baik kepada Allah Insya Allah kita termasuk orang-orang yang Allah takdirkan baik, rumah tangganya baik. Kalau kenyataannya terjadi perceraian, maka yakin itu takdir Allah dan juga yakin di balik takdir Allah itu ada kebaikan bagi kita apabila kita hadapi dengan cara yang baik. Apa maksudnya cara yang baik? Kita hadapi dengan kesabaran kita hadapi dengan kesabaran dan tetap mengikuti petunjuk syariat. Ya. Oleh karena itu, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan petunjuk kepada kita. Bagaimana seharusnya kita di dalam beramal? Beliau bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billahi wa la ta'jaz. Wa in asabaka syai'un فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن كل قدر الله وما شاء فعل فإن لو inna عمل الشيطان inilah prinsip kita dalam beramal ini yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita dan apa hubungannya dengan takdir maka mari kita lihat hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bersemangatlah engkau di dalam meraih apa yang bermanfaat bagimu. Jangan lemah, minta tolonglah kepada Allah dan jangan lemah. Ini jemaah sekalian, tiga prinsip di dalam beramal. Baik itu amalan yang terkait dengan akhirat kita maupun dunia kita. Pertama, semangat. Yang kedua, jangan merasa lemah. Eh, ya, apa? Yang kedua, minta tolong dulu kepada Allah. Yang ketiga, jangan merasa lemah. Itu yang kita lakukan sudah selesai. Selamat kita, beruntung kita. Kalau kita melakukan sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kata beliau, bersemangatlah engkau di dalam meraih yang bermanfaat. Jadi beliau suruh kita bersemangat dan beliau suruh kita mengejar yang bermanfaat. Artinya apa? Yang tidak bermanfaat jangan dikejar, jangan dilakukan. Apalagi yang berbahaya. Baik bahaya untuk dunia kita maupun untuk akhirat kita. Artinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita berusaha mencari yang baik dan disuruh semangat. Kemudian yang kedua minta tolong kepada Allah Gak usah pikirkan takdir kita. Kita disuruh minta tolong kepada Allah. Yang ketiga, jangan merasa lemah. Nah, sekarang yang keempat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kamu ditimpa satu musibah, maksudnya apa jemaah sekalian? Ternyata yang kita lakukan nggak sesuai harapan. Ya, mungkin dalam contoh ini pernikahan, kita sudah semangat menikah, kita sudah minta tolong kepada Allah, kita sudah bersungguh-sungguh, tapi ternyata ditimpa musibah. Ditimpa musibah. Mungkin terjadi perceraian atau salah satu dari pasangan wafat duluan, ini musibah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau kamu ditimpa musibah, jangan kamu mengatakan kalau saya tidak melakukan ini, tentu tidak akan terjadi seperti ini. Sudah, jangan berandai-andai seperti itu. Tetapi katakanlah qaddarallahu wa masya'afal. Allah telah menakdirkan dan apa yang Allah kehendaki itulah yang Allah lakukan. Iya. Jadi jangan lagi berandai-andai. Kalau saya nggak begini, tentu nggak akan terjadi ini dan itu. Kenapa jemaah sekalian? Karena ucapan andaikan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan kalau itu akan membuka pintu setan. Maksudnya apa jemaah sekalian? Kita akan dijerumuskan pada kesesatan. Termasuk kesesatan di dalam takdir Allah. Iya. Jadi kita jadi ragu-ragu terhadap keimanan, terhadap takdir Allah. Tapi katakan, Allah, wa masya'afa'al. Ini sudah Allah takdirkan dan apa yang Allah kehendaki itu yang Allah lakukan. Iya. Jadi inilah jemaah sekalian yang harus kita lakukan. Tidak usah pikirkan takdir kita, prasangka baik kepada Allah, banyak berdoa dan bertawakal kepada Allah. Kalau ternyata tidak sesuai harapan, katakan itu sudah takdir Allah dan juga sabar menghadapinya serta berdoa berdoa minta ganti yang lebih baik. Allah juga sudah menakdirkan kalau kita ditimpa musibah kemudian kita berdoa, kita bersabar dan kita berdoa minta diganti yang lebih baik, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Karena itu sudah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wafatnya Abu Salamah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada Ummu Salamah. Bacalah doa ini. Siapapun yang membaca doa ini pasti Allah akan gantikan dengan yang lebih baik dari miliknya yang hilang. Ketika itu Ummu Salamah sempat heran. Masa ia ada yang lebih baik daripada Abu Salamah? Heran Ummu Salamah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan siapa yang membaca doa ini maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Ketika itu Abu Salamah suaminya wafat. Ummu Salamah pun heran. Masa ia ada yang lebih baik daripada Abu Salamah? Kenapa jemaah sekalian dia mengatakan demikian? Karena dia nggak tahu laki-laki lain kecuali suaminya. Ya. Dia nggak tahu laki-laki lain kecuali suaminya. Seperti inilah seharusnya wanita atau istri soleha. Iya. Kalau sekarang terlalu banyak yang dikenal oleh sebagian wanita-wanita kita sehingga dia bisa banding-bandingkan suaminya dengan laki-laki lain. Ya, teman teman Facebooknya kah atau artis-artis? Ya. Kalau dulu seperti itu. Ummu Salamah heran, masa ada yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ternyata dia tetap mengamalkan dan yakin apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata jemaah sekalian, benar dia digantikan dengan suami yang lebih baik daripada suaminya yang sebelumnya. Siapa suaminya yang lebih baik? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, doanya adalah Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairan minhu. Ya Allah berikanlah pahala dalam musibahku dan gantikanlah aku dengan yang lebih baik darinya. Ya. Jadi kalau sudah terjadi musibah, sudah berserah diri kepada Allah, itu sudah takdir Allah. Katakan Allah wa masyafa'al dan juga berdoa minta digantikan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, yang terakhir ada satu pembahasan takdir yang sangat penting sekali Para ulama menjelaskan ketetapan Allah, takdir Allah itu terbagi dua. Ketetapan yang sifatnya syariat dan ketetapan yang sifatnya kauniyah. Ketetapan yang sifatnya syariat dan ketetapan yang sifatnya kauniyah. Ketetapan yang sifatnya syariat yaitu yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun ketetapan kauniyah adalah takdir Allah untuk seluruh makhluk Iya. Perbedaannya apa? Antara ketetapan Allah syariat dan ketetapan Allah kauniyah. Perbedaan yang pertama, ketetapan syariat Allah cintai. Allah cintai. Sedangkan ketetapan Allah kauniyah bisa jadi Allah cintai, bisa jadi tidak. Iya. Perbedaan yang kedua, ketetapan syariat itu khusus bagi orang beriman yang melakukannya. Sedangkan ketetapan kauniyah adalah umum bagi orang beriman dan bagi orang kafir. Perbedaan yang ketiga, ketetapan syariat bisa jadi terjadi, bisa saja tidak. Bisa terjadi, bisa tidak. Sedangkan ketetapan kauniyah mesti terjadi. Jadi ini tiga perbedaan utama. Iya. Dari diantara perbedaannya. Oleh karena itu jemaah sekalian, tidak bisa seseorang mengatakan saya melakukan maksiat ini adalah sudah takdir Allah. Kalau sudah takdir Allah, berarti Allah suka dengan apa yang saya kerjakan. Ya, seperti apa namanya? Eh, orang-orang uh, orang -orang yang melakukan hubungan sejenis. Mereka beralasan ini sudah takdir Allah. Dan mereka memahami kalau itu sudah takdir Allah, berarti Allah cintai. Padahal tidak. Takdir yang Allah cintai adalah takdir yang sifatnya syariat. Sedangkan ketetapan Allah yang sifatnya kauniyah bisa saja Allah cintai, bisa saja tidak. Iya. Saya berikan satu contoh antara persatuan dan perpecahan. Allah dan Rasulnya telah mengabarkan kepada kita, manusia itu pasti berpecah belah. Manusia secara umum bahkan umat Islam juga akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Itu sudah ketetapan Allah. Ini namanya ketetapan kauniyah. Ya. Orang beriman, orang kafir pun sama-sama berpecah belah. Bisa saja terjadi pada orang beriman, bisa saja terjadi pada orang kafir. Kemudian bersamaan dengan itu, Allah menyuruh kita untuk bersatu. Ya. Mungkin ada yang heran, kenapa Allah sudah takdirkan kita berpecah? Tetapi Allah menyuruh kita bersatu. Gak usah heran. Karena berpecah itu adalah perintah Allah yang sifatnya kauniyah atau ketetapan yang sifatnya kauniyah, sedangkan bersatu adalah perintah Allah yang sifatnya syariat. Dan bersatu itu bisa terjadi bisa tidak dan hanya terjadi khusus bagi orang-orang yang beriman. Iya. Jadi ini perbedaannya. Ini sebagai pengantar perlu kita dalami lagi permasalahan ini pada kitab-kitab akidah yang lebih dalam yang membahas tentang takdir. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita untuk mengikuti jalan kebenaran dan istiqomah sampai akhir hayat kita.